وبه آه، سميت ال- Sumiyat tilqafatu وبه سميت القافة لتتبعهم الأثار Al-athara الآثار قال الحديبي هو مأخوذ من القفل كأنه يخوف الأمور Yakful umura كأنه يخفي الأمور أي يكون في إط- في إطفائها يتمرها ويتعرفها ويتعرفها ويتعرفها وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان أيها الإنسان أيها, أيها الإنسان في الحدث والظن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قيل معناه يسأل المرء أن سمعه عن آه، عن سمعه عن سمعه وبصره وفؤاده وقيل يسأل السمع يسأل السمع يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء وقوله كل أولئك أي كل هذه الجوارح كل الجو... هذه الجوارح أي كل هذه الجوارح والأعضاء وعلى القول al-awwalu yarji'u wa 'ala al-qawl al-awwali wa 'ala al-qawl Kita masih membahas Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah kita masih membahas tentang eh, takyif haramnya takyif ya. yaitu meng, eh, menyebutkan bahasa sifat Allah adalah demikian demikian tanpa ada objek eh, yang dinilai serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil haramnya taklif adalah dalil wahyu dan dalil akal. Dalil wahyu disampaikan dalil yang pertama dari firman Allah Azza wajalla wala taqfu ma laysa ilmun janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan hati seluruhnya akan ditanyai Perawi mengatakan tentang makna wala taqfu ma laysa laka ilm surat Al-Isra ayat 36 artinya janganlah engkau mengatakan aku melihat demikian demikian padahal sebenarnya engkau tidak melihatnya janganlah kau mengatakan aku mendengar begini-begini, padahal sama sekali engkau tidak mendengarnya. Janganlah kau mengatakan aku tahu kalau terjadi seperti ini seperti itu, padahal engkau sama sekali tidak mengetahuinya. Maka berdasarkan penjelasan kotada ini, maka uh, al-Isra 36 ini berlaku larangan untuk berbicara tanpa ilmu secara umum. Ini larangan berbicara eh, larangan berbicara tanpa dasar tanpa ilmu secara umum tidak harus masalah agama tidak harus masalah agama tidak harus mengatakan hukumnya ini begini begini padahal tidak demikian namun umum semua semua opini, komentar, tulisan yang ya itu semua cuma berdasarkan prasangka bukan fakta maka itu haram diucapkan haram ditulis maka haram hukumnya seorang mengatakan saya mengetahui begini-begini oh ya, boleh jadi tentang alam semesta oh bumi itu begini begini matahari itu begini begini padahal tidak ataupun tentang person orang bicara tentang e, seakan-akan dia punya pengetahuan tentang fisika kimia padahal e, tidak jadi termasuk dalam ayat ini atau tentang person si fulan mengatakan demikian padahal tidak si fulan pernah mengucapkan demikian, aku mendengar fulan mengatakan demikian padahal dia tidak mendengarnya. Mujahid mengatakan, janganlah engkau menuduh siapapun dengan tuduhan yang engkau tidak memiliki dasar, tidak memiliki fakta, tidak memiliki ilmu terkait tuduhan tersebut. Utaibi mengatakan, Janganlah engkau meneliti-neliti orang ya, dengan prasangka dan praduga. Dalam, kemudian Bahrawi mengatakan dalam bahasa Arab Akfu itu maknanya adalah Mengikuti jejak Dan bahasa Arab terdapat kalimat Kofaitu fulanan bulanan. Tuhu atau tuhu atau iktafaituhu semuanya artinya sama Itabak tu asarahu aku mengikuti jejaknya atau bekasnya oleh karena itu kofah disebut kofah ya, kofah adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengatakan ini anaknya itu ataukah bukan cuma dengan melihat sebagian anggota badan eh, dia cukup melihat jempol kaki saja melihat jempol kaki ini jempol kaki yang lain badan semua ditutupi cuma kaki aja yang di dinampakkan ini ada jempolnya ada jempol ini anak bapak apa bukan ini ilmunya orang Arab bahasa Jawanya ilmu titen orang Arab punya ilmu titen ya. itu berdasarkan sebagian anggota badan mereka bisa menentukan ini punya hubungan darah ataukah tidak badan ditutup tinggal kaki sama kaki diamati oh ini bukan anaknya itu Oh, oh ini anaknya itu Kiafa ya, pelakunya disebut kofa. kenapa kofa disebut kofa? Lihat tabuim al asar karena dia mencari-cari menelusuri bekas apakah ini bekasnya itu sudah punya hubungan darah hubungan nasab ataukah tidak Sedangkan Kutaybi mengatakan eh, waletakfu diambil dari kata-kata kofwi seakan-akan orang yang berbicara itu yakful umur ya ayat itu yakunu fi, fi, eh, iqfa'iha yaitu di belakang lehernya. Yatbauha wa yata'arafuha mengikutinya dan mengenalnya dan berusaha untuk mengetahuinya. Kemudian Barawi mengatakan wa hakikatu makna, kesimpulan untuk makna ayat wala taqfu ma laysa laka bi ilmun artinya la tatakalla. Janganlah Anda wahai manusia berbicara tentang apa saja, tentang masalah agama, tentang masalah alam, hujan, tentang masalah laut, bintang, matahari, ataupun tentang masalah orang si A dan si B bil hadas wabon dengan praduga dan prasangka. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanyai. Ada dua kata perawi, ada dua penafsiran untuk kalimat ini. Makna yang pertama, yus alul mar'u. Setiap orang itu akan ditanya an Ihi. Untuk apa dia gunakan pendengarannya? Untuk apa dia gunakan penglihatannya? Dan untuk meyakini apa saja dia gunakan hatinya. Maka yang ditanya orangnya. Maka yang ditanya adalah orangnya. Masing-masing orang akan diminta pertanggungjawaban. Matamu untuk kau pakai untuk apa? telinga kau pakai untuk apa? Hatimu kau pakai untuk apa? Yang ditanya ialah orangnya Makna yang kedua yang ditanya adalah anggota badannya. Yus alusam awal kasau wal fuadu ama fa'alahul ma'u. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah tentang kelakuan orang. Maka mata akan ditanya apa saja yang dilakukan oleh bulan. Telinga akan ditanya apa saja yang dilakukan oleh fulan. Kullu ulaika semua itu itunya kembali kemana? Ya. Maka tergantung kita mengambil penafsiran yang mana. Maka bisa jadi maknanya semua anggota badan itu wal dan anggota badan itu akan ditanyai. Berdasarkan penafsiran yang pertama, bahasanya yang ditanya itu siapa orangnya maka maknanya maka ulaika itu kembali kepada arbab pemilik mata pemilik pemilik pendengaran pemilik penglihatan yaitu orangnya pun ulaika maka semua itu yaitu semua orang yang punya penglihatan pendengaran dan hati akan ditanya maka Nah, hari isra 36 larangan berbicara tanpa dasar dengan semata-mata prasangka dan praduga secara umum termasuk diantaranya adalah berkata-kata tentang sifat Allah tentang Allah dan secara khusus tentang sifat Allah sifat Allah begini-begini tanpa dasar tanpa ilmu nah, termasuk dalam larangan ayat ini ومنها قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال الشوكاني رحمه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا wal muradu huna jami'ul khalqi wa qila al muradu bihim alladziina yatta'una da'iyah wa qala ibnu jaririn ad-dhamiru yarji'u ila al malaikati annaha la ta'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman ay billahi subhanahu la tuhitu ulumuhum bidatihi wa la bi sifatihi wa la bi ma'lumatihi wa qila dhamiru yarji'u ila ma fi mawdi aini fa innahum la ya'lamuna jami'a dhalika qultu idan falaysa lil mukayyifi ala ma qala min at ilmun yusawwihu lahu al-qawla bi hadhihi al-kayfiyati bal huwa muftarin ala Allah azza wa jalla wa qailun alaihi bila ilmin wal aqlu mahma yablughu liyablughu min al hasafati wal idraki fa innahu la sabila lahu ila ma'rifati ma hajabahu Allah subhanahu wa ta'ala anhu min al ghaibi wa mimma hajabahu Allah subhanahu wa ta'ala anna kaifiyatu sifatihi fasifatu laha kaifiyatun lakin kaifiyatuha anna mahjubatun fanakifu al awqafana rabbuna azza wa jalla min isbati sifatihi bila takyifin wa min huna yastabinu laka ma qararahu al-a'imatu anna sifatil bari'i jalla wa ala ma'lumatun lana tibarin majhulatun lana tibarin akharin fahiya ma'lumatun min haitsul makna wa fihi yatakallamu salafu wa majhulatun min haitsul kaifiyatu wa an dzalika amsaka salafu nah Uh, kemudian dalil yang lain adalah ya lamu baina aidihim Allah mengetahui aidihim apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka wala yuhituna bihi ilma dan mereka tidaklah mengetahui secara lengkap bihi tentang Allah mereka tidak punya ilmu yang lengkap tentang Allah Saukani menjelaskan ayat ini dengan mengatakan yang dimaksud depan mereka adalah min amri sa'ah masalah kiamat masalah akhirat Jadi maksud dengan belakang adalah dunia maka mereka tidaklah mengetahui masa depan kiamat dan perkara-perkara akhirat dan mereka e, tidak pula mengetahui apa yang mereka tinggalkan di belakang itu perkara dunia Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mereka itu adalah semua makhluk. Allah mengetahui masa depan semua makhluk dan apa yang ditinggalkan oleh makhluk. Dan saya mengatakan yang dimaksud hum di sini adalah orang-orang yang mengikuti penyeru Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan bahasanya yang dimaksud hum di sini adalah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang yang menyembah malaikat. Bahasanya malaikat itu tidak mengetahui masa depan, wa khalfahum dan tidak pula mengetahui masa lalu. Wala yuhituna bi ilma dan mereka tidaklah memiliki ilmu yang lengkap tentang Allah bihi haknya kembali kepada Allah maknanya adalah billahi maka ilmu mereka tidaklah bukanlah ilmu yang lengkap tentang zat Allah sifat Allah dan berbagai hal yang Allah ketahui yang mengatakan bahasanya domir hi ya, bihi hak di sini kembali kepada hak di dua potong ayat ini raja ila fi mawdi'ain ya. kembali kepada ma di dua potong ayat sebelumnya ma baina aydihim sama ma khalfahum. Fa inahum mereka la ya'lamunya la ya'lamuna jami'a adalika semua itu. Maka hi di sini la yahituna bihi itu hinya itu haknya itu kemana Saukani memilih hak di sini kembali kepada Allah Kemudian ada pendapat yang lain yang kurang dipilih oleh Syaukani sehingga beliau mengatakan gila hak kembali kepada ma di dua ma sebelumnya ma baina aidim sama ma khalfah maka berdasarkan makna yang dipilih oleh Saukani jadi Saukani mengatakan manusia makhluk itu adalah mengetahui tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidaklah tahu tentang Allah kecuali yang Allah berikan. Bagaimana sifat Allah manusia tidak tahu kecuali hal-hal yang Allah kabarkan. Demikian juga bimaklumatihi hal-hal yang Allah ketahui. Apa yang apa yang Allah ketahui, apa maklumat Allah itu semua makhluk jagat raya maka mereka makhluk tidaklah tahu tidaklah mengetahui apa yang Allah ketahui kecuali yang Allah beritahu. Makhluk tidaklah mengetahui tentang hutan, tentang udara, tentang laut, ya, tentang bumi, tentang bintang dan yang lainnya kecuali yang Allah beritahukan. Kemudian uh, sekian uh, kutipan tafsiran Syaubani di Fathul Qadir. Tafsir itu namanya Fathul Qadir. Kemudian eh, Bentara mengatakan idan jika demikian maka orang melakukan takyid di dalam memiliki ilmu alam maqalam takyid atau yang melegalkan takyid yang dia lakukan. Yusawih yang membolehkan untuknya berkata-kata bahasanya sifat Allah ini bentuknya begini-begini. Bahkan dia adalah seorang yang membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Dan akal, betapapun hebat akal, betapapun dia telah, ia belum sampai minal hasofa. Ya, kebijaksanaan dalam berpendapat, wal idrok dan pemahaman, maka uh, maka akal dalam memiliki jalan untuk mengetahui apa-apa yang Allah tutupi yaitu berbagai perkara gaib dan di antara perkara yang perkara gaib yang Allah tutupi adalah bentuk sifat Allah maka sifat Allah kita yakini dan pasti punya bentuk akan tapi bentuknya anak mahjubah tertutupi dari kita maka kita berhenti di garis di tempat yang Allah minta kita untuk berhenti di sana. Allah meminta kita untuk menetapkan dan meyakini bahasanya dia memiliki sifat bila takifin tanpa membolehkan kita untuk mengatakan bahasanya bentuk sifat Allah begini-begini. Maka dari keterangan ini jelaslah bagi anda apa yang ditegaskan oleh para imam bahasanya para ulama bahasanya sifat al-bari sang pencipta jalla wa'ala itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Apakah sifat Allah itu diketahui oleh manusia? Jawabannya diketahui dan tidak diketahui. Diketahui dari satu sisi dan tidak diketahui dari sisi yang lain. Maka sifat Allah itu diketahui dari sisi makna Nah, tentang makna sifatlah para ulama salaf berbicara. Dan sifat Allah itu juga majhulatun tidak diketahui dari namun dia tidak diketahui dari sisi bentuknya, kefiahnya. Wa anzalika dan tentang hal ini yaitu bentuk sifat amsakat salafu salaf tidak berbicara. Dia Salah banyak bicara tentang masalah makna sifat dan sedikit pun salah tidak berbicara tentang kefiat sifat. Wahyu. Halimatan nasuluha Halimatan Kalimatul imani Malikin Sa'alahu ta'ilun Sa'alahu ta'ilun Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin Kau lillahi Amin kaifat salah saat roko al-imamu malikin malikun fa'at roko al-imamu malikun rahimahullahu sa'atan hatta alahu al-rok do'u ay istadda istadda wa ma'uroka wa ma'uroka illa dolan au qala mustadi'an summa amara bi ikhwajihi hadza yadullu ala anna imama eh, mutaqarrirun mutaqarrirun indahu mutaqarrirun indahu anna mauqifa ahli sunnah anna mauqifa anna mauqifa ahli mauqifun mauqifun salimun min ahli ahwa'i ya. Uh, dan di sini akan kami sebutkan satu kalimat yang indah, bahkan kalimatnya adalah jalan yang benar yang ditempuh oleh sunnah wal Jamaah yang mereka sama dengan Salafi, sama dengan Tukatun Najiyah, sama dengan pak Ipa Mansur. ya mereka e, menetapkan sifat Allah Jalla wa ala kalimat tersebut adalah kalimat ucapan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seorang penanya tentang makna tentang firman Allah Ar-Rahman ala astistawa sang penanya mengatakan bagaimanakah cara Allah berada di atas ar? apakah yang dimaksud Allah berada di atas ar atau Allah duduk di atas ar atau berdiri di atas ar? atau gimana? Maka Imam Malik e, rahimallah menundukkan kepalanya saatan sesaat. Sampai beliau dibanjiri oleh keringat. Istada bihi e, al Keringat itu e, berlimpah ruah pada diri beliau. Kemudian bermandikan peluh keringat. Kenapa? Karena marah. Karena menahan berupaya untuk menahan e, emosi maka sampai kemeringat bahkan sampai bermandikan keringat Kemudian setelah itu uh, beliau mengatakan istiwa berada di atas itu telah maklum telah diketahui maknanya. Sedangkan bagaimanakah bentuk real istiwa Allah itu tidak diketahui mengimani, mengimani sebuah kewajiban bertanya tentangnya adalah tidak. Dan Imam Malik mengatakan bahwa ma'uroka bacanya uroka bidomil hamzah. Uroka urok itu artinya zon azunnu kalau ara artinya yakin kalau araka artinya yakin Jadi kalau uroka aku yakin dirimu kalau aroka uroka aku punya sangkaan atau sangkaan kuat Jadi dirimu tidaklah dirimu ilabaran kecuali orang yang sesat atau mubtadi kemudian dia memerintahkan untuk supaya mengusir orang tersebut dari masjid Nabawi. Maka ini menunjukkan bahasanya Imam Malik satu hal yang telah baku permanen mapan dalam pandangan Imam Malik bahasa sikap alusunah wal jamaah adalah sikap yang tegak terhadap ahli ahwa terhadap ahli bid'ah. فوجب butlanu كلام تكليفها Nah, Syekh Muhammad <clears throat> Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ada pun dalil akal kalau taklif itu adalah suatu hal yang terlarang karena sesuatu itu tidaklah diketahui bentuk sifatnya kecuali dengan tiga metode. yang pertama, setelah kita tahu sendiri bagaimana bentuk zatnya. Yang kedua, atau kita mengetahui adanya benda yang benda lain ya semisal dengannya yang sama persis dengannya. Metode yang ketiga adalah berita orang terpercaya tentang bentuk real sifat suatu benda. Nah, tiga metode ini satu hal yang tidak ada untuk bentuk sifat Allah Azza wa Jal maka wajib bahwa jabab butlanu tapi pihak maka wajiblah eh, maka batilnya ketidak benarnya membahas tentang bentuk sifat Allah adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan. hadhihi satu adillatin la tu'rafu la tu'rafu illa bi kaifiyati sifati nazirihi il mutawilan ya. wa ala sabilil misali man arada an yastariya daran li satrin wa huwa la ya'rifuha wa qila lahu inna darab inna darab katrin hadhihi allati turidu syira'aha mislu mislu dari Umar hadi Samaman akanat dari Umar sawiyatun dari sawiyatan sawiyatan dari tasmin fa innahu sahala jahalatu jahalatu dari jahalatu zalat lima zabar lahu anha tasbihun tushbihu tushbihu daru dara umar sawaan. Nah, penjelasannya inilah tiga alasan yang sejenis dengan berdalil dengan logika atau bagian jenis bagian yang merupakan bagian dari berdalil dengan logika menunjukkan tidak benarnya takyif menunjukkan bahasanya eh, takyif tentang untuk sifat Allah adalah satu hal yang tidak benar. Dalil yang pertama, bahasanya cara untuk mengetahui bentuk real sifat suatu benda itu adalah dibangun di atas pengetahuan tentang bentuk real zat suatu benda. Maka jika seorang itu mengetahui bentuk real zat sesuatu, maka dia mengetahui bentuk real sifat dan mengetahui tentang zat Allah melihat sendiri zat Allah seperti apa satu hal yang mustahil kemudian yang kedua atau kalau tidak bisa ya, mengetahui secara langsung lihat sendiri maka metode yang kedua adalah metode yang kedua untuk mengetahui sifat satu benda adalah dengan mengetahui bentuk real sifat benda yang semisal yang sama persis dengannya Contohnya siapa yang ingin membeli satu rumah milik bakal bahwa dan dia tidaklah mengetahui rumahnya bakal maka disampaikan kepadanya rumahnya si bakal itulah rumah yang ingin engkau beli sama dengan rumah rumahnya Umar ini tamaman posisi sama posisi dengan rumahnya Umar dan memang rumahnya Umar sama persis dengan rumahnya Bakar maka dengan melihat rumahnya Umar hilanglah jahalah ketidaktahuan tentang bentuk real rumahnya Bakar maka eh, ketidaktahuan ini hilang tatkala disebutkan kepada sang peminat bahasanya rumah Bakar serupa dengan rumah Umar sawaan bin sawa sama Bakar Kemudian yang kedua untuk mengetahui bentuk real sifat suatu benda kalau tidak bisa melihat langsung adalah melihat langsung benda lain yang semisal dengan yang ini. Kemudian eh, yang ketiga. alaihi alaihil kadibu أشياء يخبر بالأشياء يخبر بالأشياء حقيقتها من غير زيادة ولا نقص وعرف عنه ذلك وهذا وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الخلق لم يعلموا لم يعلموا كيف كيفية ذاته حتى يقال إن صفات ذات ذات الرب كيفيتها كيفيتها كيفيتها من النهي عن القول على الله بلا علم وذلك لأن الخوض لأن الخوض في كيفية صفات ربي هو قول على الله بلا علم بل هو محض الظن الكذب والتخيل الفاسد Nah, uh, kemudian metode yang ketiga adalah berita orang yang jujur, uh, orang yang al-adil, orang yang baik agamanya, as-sadiq yang jujur, yang belum pernah diketahui kalau dia berdusta. Allah diyukbiru itulah seorang yang memberitakan berbagai hal apa adanya tanpa ditambah tanpa dikurangi dan dia telah dikenal seperti itu. Nah tiga metode ini ya, maka itulah beritanya Nabi dan kita tidak menjumpai Nabi memberikan berita tentang bentuk real sifat Allah Nah, karena Nabi pun tidaklah memberitakan bentuk real sifat Allah, maka kesimpulannya tiga metode ini seluruhnya tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk tidaklah mengetahui bentuk real dan Allah. Maka lebih pantas lagi untuk tidak mengetahui bentuk real sifat Allah. Demikian juga tidak ada yang sama persis dengan Allah, semisal dengan Allah dari makhluknya yang sama persis semisal dalam sifat-sifatnya sehingga bisa kita katakan sifat dat Allah e, sesungguhnya sifat dat Allah bentuk realnya sebagaimana bentuk real sifat dat, dat makhluk A atau B kalau itu kami syekh bahwa semnul basir maka tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam sifatnya tidak pula dalam bentuk real sifat Demikian pula tidak dijumpai dalam Al-Quran, tidak pula dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu nas dalil yang menjelaskan kepada seluruh makhluk tahdid memastikan e, bentuk real untuk sifat Allah Jalla wa'ala dan jika demikian maka wajib menahan diri untuk berbicara tentang bentuk real sifat maka wajib pasrah dengan apa yang didatangkan atau ja'at di nusus apa yang terkandung dalam nas sebagai dalil itu larangan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu karena al khawbah karena berbicara fikih yaitu sifat Rabb tentang bentuk real sifat Allah itu sama dengan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu ini adalah satu hal yang terlarang bahkan dosa besar dan e, bahwa bahkan berbicara tentang bentuk sifat Allah itu adalah semata-mata prasangka yang dusta dan sekedar imajinasi ya, yang mengada-ada. Demikian. Attafi bihadal qadar wa Rasulullah SAW ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Alhamdulillah. ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala sallallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka